Halo Pak Chandra. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Ya, sebetulnya asosiasi Kalimantan itu harus mencari peluang. Kan kalau kita ekspor yang bahan mentah rotan, itu kan nilainya murah sekali. Harus dibikin industri mebelnya atau yang lain yang berbahan rotan. Itu kan menunjang program pemerintah yang satu baru yaitu ekonomi kreatif itu bisa juga bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi kan bisa bermanfaat sekali terima kasih terima kasih Pak Chandra halo Pak Johan iya, silakan Pak tadi saya dengar itu apa namanya yang rotan itu ya itu sebetulnya kalau negara yang punya men pejabat atau menteri yang kotaknya waras Laras masih itu uh, pinter dan dia mengkiri rakyatnya dan bikin masa depan negaranya. Itu tidak mungkin kalau namanya bahan baku diimpor besar-besaran. Contohnya banyak negara besar yang kaya akan bahan baku itu tidak diekspor. Seperti misalnya Cina, itu Cina itu minyaknya nggak pernah sentuh. Dia titip tim ahli untuk menggali di negara lain bagi hasil dan, dan ya kalau kurang dia beli dari negara lain jika nanti suatu hari semua negara habis dia baru mungkinnya baru digali Tujuh Amerika udah mulai stop untuk menggali minyak di Afrika Arab cuman Indonesia ini bukannya nah nggak ada orang pintar orang pintar banyak tapi pintar untuk dirinya sendiri sehingga kepintaran dia tuh kalah sama fulus jadi kalau lihat fulus tuh matanya udah hijau sehingga kalau nggak ada komisi nggak jalan seperti ya, nah, hasil yang lain lah hasil bumi masa udah sekian puluh tahun merdeka nggak beli minyak itu nggak bisa dan ini acara ini ya tolong disampaikan benar-benar jadi nggak seperti dagelan gitu loh sehingga banyak acara seperti ini tapi nggak nyampe sehingga nggak ada perubahan apa-apa jadi tolong Pak Sairam juga jangan takut kalau bisa terjadi sesuatu makasih sudah ada penelpon yang masuk halo Pak Leo selamat siang Pak Gary eh, komentar saya ini tanggung jawab Menteri Perindustrian eh, dalam hal ini MS Hidayat kenapa eh, dia tidak memanfaatkan rotan yang begitu banyak dengan membuka sentra-sentra industri yang baru. Nah ini kan Pak Geri tadi katakan bahwa eh, bahan baku rotan itu sangat banyak. Kenapa dia tidak manfaatkan dengan membuka sentra industri baru? Tenaga kerja Indonesia juga banyak. Kalau MSI Daya tak sanggup kerja, tutup Departemen Industri. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Ada penelpon lagi. Halo Pak Suwadi. Ya, ya silakan Pak. Sebenarnya ini bagus ya, supaya Indonesia janganlah hanya mengekspor hanya bahan mentah. Kita harus bikin ya produknya yang jadi gitu. Misalnya kayak CPO ya kan. Kita kan bisa mempergunakannya itu menjadi bahan jadi, sehingga nilai tambahnya jadinya besar. Kita ini janganlah hanya begitu negara-negara yang hanya bahan mentahnya doang gitu. Seperti misalnya itu laut kita begitu luas, yang memancing ikannya kita lihat orang-orang dari luar negeri, kemudian diekspor ke luar negeri. Maka ini adalah satu jalan yang benar ini kita kalau bisa kita bikin produk kita sendiri sehingga nanti nilai tambahnya besar nanti jadinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aswadi. Ada penelpon selanjutnya Pak Harko. Halo Pak Harko. Ya memang itu kan benar ya, cuma kan kita kembali lagi itu kan asosiasi sayuran, asosiasi rotan Kalimantan itu kan balik lagi ke mental, mental bangsa kita ini kan maunya enak saja, gampang cepat cari duit, cepat jadi duit, tinggal tebar saja tuh rotan, ya kan nggak usah dikelola, udah dapat duit nah ini mental dari sini aja udah nggak ada lain lah kita sih kalau ngomong mental bangsa dibandingkan dengan negara China itu mah nggak ada apa-apanya mereka malah menstrategikan bahwa kekayaan alamnya tidak dipakai dulu mereka justru mengambil kekayaan alam dari negara lain digencet lagi harganya semurah-murahnya carinya dari mana? Indonesia makanya balik lagi balik ke mental bangsa kalau mental bangsanya mau cari gampang cari duit dikorupsi ya terima aja hasilnya memang begini gitu kita tidak bisa bisa maju gitu apalagi mencerahkan rakyat kita ya sambil men, eh, menaikkan nilai exit value segala boro-boro gitu nggak kepikir dia sampai ke situ terima kasih terima kasih Pak Arko halo Pak Didi ya halo selamat siang ya silakan Pak eh, kan sebenarnya pemerintah bisa gini gitu. dihitung kebutuhan dalam negerinya berapa uh, baru dinaikin berapa persen sisanya terus bisa diekspor itu solusi buat semuanya lebih akan lebih enak bagi pengimport jalan industri dalam negeri tetap jalan itu terima kasih Pak Didi